Makanya bapak dulu, bapak itu anak anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Nah itu sirinya kenapa Mbah Hasim Asari Sa'alim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda mbak Inggris. walau Walawal zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama. Andai kan Gus Wahid tidak Menteri Agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi Menteri, terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren, Menteri Agama Indonesia harus ahli sunnah. Naga ya rapantes. mengisi disi ya wis apa? Sunda. Wala tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim koyo abai. Lah kita orang fanatik repot kan nggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Khawarit tuh jadi apa? Khawarit. Jadi saat ini ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bimala ladaihim farihun. Dan niku dicap elek nak wong ngerasa bener dhewe. Sing apik fala anfusakum huwa a'lamu bimanit Paham gitu. Terus nahi mungkar niku nggih wonten istihati tadi. Nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngoten. Dulu di Rembang, Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Ki Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling Nyai kus dakwai kesuwen. Bupati gampang kus gawe SK ngongkon satpol PP. <laughs> Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya ya banyak juga. Asa. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing nopo soleh. Artinya kullu hisbim bimaladehim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga ba. Kau cuma meyakini dia apa kok Mustafa langgari cilik tapi istiqomah nak berwiridan raro donya iku ya apik tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus nah dene yakin terus calon bupati kan malah dadi kan tapi jangan merasa benar sendiri ya yakin saja kalau dia benar tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat mak sia. utawa oleh suatu kota tanah sing digun apa sia. Jadi pilihannya Bu Barno nih. Nah, nah sampean takok, nah anak ulama ra kalah, goblok nah ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkara nih piye? Wong suke mau iso ngusir wong maksiat kok tanahe ning tanah liya, tapi ra iso ngilangno maksiat mentali wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoki, "Lah kok iso tapi zaman ra iso ngusir kok gon maksiat, tapi mau pindah tok wonge tetep maksiat." <laughs> Lah sing iso nobatno iku ulama. Ya rodok menang meneh maksudnya ya lumayan. Mulane nanti saya saiki cek susah. nanti nate maca kitab ana cerita. Muga-muga ora bener cerita iku, tapi kula kadung maca. Ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo suke, ambek kiai alim. Niku ning pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. Lha iso bantah-bantahan. Jari si mati syahid, saya dulu karena jelas di hati hadis sahih itu mati saya itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jadi sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial. Jadi saya dulu. Jadi sing suka enggak. Orang kaya dermawan itu spesial. Jadi saya dulu. Ulama yang menengah ya, roh wong telu goblok bantah-bantahan ulama yang menengah. Ya. Bareng menengah ya. ulama yang wong jangan ulama kan dia meneng dia lah bingung karena ulama kan banyak pertimbangan sing marahiku, udah dia kabeh. Akhirnya Allah ngutus Jibril ya Jibril beri keputusan sama mereka. Ya Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril takok. Eh kira sabar, kowe karo nak kira sabar mlebu Jari Sopo. Jari ini ulama. Aja disiki gurum. Ya. Nggih, sepakat berarti satu sepakat. Eh, suka dermawan, kowe karo nak ngono iku apik, jare sapa? Nggih, jare kiai. Aja disiki gurumu. Berarti dua sepakat. Paham nggih? Hei eh, mati Syahid, kowe karo nak Syahid ganjarannya gede. Ya kata apa ulama, aja disiki gurumu. Tiga orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena tiga orang tahu itu dari apa ulama. Ya berarti sepakat kan ulamanya dulu. Ya ya Jibril kita sepakat. Ulama saya ra gelem. Masalah sing mondokno kula niku <laughs> gitu-gitu Sampai sing marat niku grutu, sung suku menangan mulai dulu kan itu akhirat. <laughs> Karena deh sing su sing ulama iku ra wani disiki sing biaya iku ra wani. Kenapa kok mandek niku Jibril sing biaya iku kula niku niku. Akhirnya balik si menang kan sama serbi hukum dunia kan orang suka menang menangan. Baik, kalau cerita itu muka-muka rata nanti kalau kadung mojo ra diketun lah <laughs> maca cerita. Karena akhirnya ulamanya kalah kan. Pas padahal tiga orang ini sudah sepakat. Kalau kalau lama es eh, pokoknya melebur lah, ya, ayo syarat terang. <laughs> Artinya terus mebur lah, ya, rasa terang nerangno. Wong sing sing biaya yo ya mesti suwargo ya to urutan-urutan mau ora terus mlebu rokok kan ya boten. Mau urutan mawon kok kekere Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan her harta. Paham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah yang potensi gue maksiat, sampean tuku ya nggak mungkin tiga masih. Kulo je eling. Kulo nu gak ada guru, guru kulo nu kok ada. Di antara ini saya punya guru, punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 ribu, 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh bilang sama saya, nak nganti dituku Cina perbatasan nak di lonte dosaku rak nganti mati. Wes melarat rah ra bakal tak dol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi dienggo maksiat itu dosa gede. Nah, suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kue ku atuk ora kaji, timbang kaji tanam buat del Cina, sing potensi digo maksiat. Tangisan deh. Dibatal Sarisa. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad. Menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang masih yang toat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita. Untuk apa ya? Kita. Dengan tidak punya, ya tidak kita kan? Nah, dulu cerita kan terus uang larat ke terus kulo rugen kan musibah tenan. Wong kulo yo ora tau duwe akeh. Tapi masalahnya kulo rapati nyesal. Misalnya kulo niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen. Jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuat suwe sekodo kulo kulo kula toriko ora tau tak lakoni Gus. Kula nak wiridan betul apa betah. Terus jalur terusjalurgul kira sabar mau kan lah iku kudu ikhlas kalah mana ning swarga paham nggak kiai ini ya di sana semua, wong sugih tapi cerita iku yo ya, aku yo ya ora percaya tapi masuk akal kula niku yo ya, wah sampean percaya gak beberapa roh mawon niku terus ora kula yo beberapa roh Jadi niki ngaji penting nggih ben boten falatu saku anfusakum wong ora suci kebenaran toriko itu ya benar, orang fakih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan Subhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK wali kota itu dibubar. Sama tak cerita nih, anaknya Yusuf Kordowi yang terkenal ngarang figur zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah figur zakat Memang saya ada orang politik juga nggak orang kaya, tapi saya ikut ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat Kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungka Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak Kiai tanpa pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini Kiai bu hilang no pejabat roh pentingnya yang itu dikandani Kiai. Lah siram bukan rugen tok kan berarti jalur <laughs> karena mana sini kudu tuduh be aku. Ini kan masalah kok nengah akhirat dia ya tetep kalah ya harus saiki persiapan <laughs> paham ya. Ya persiapan bus warga wae tapi ora usah nomor apa. Ora nomor Arab. Jadi kurang contohnya, keramat tungka itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Kordawi Yusuf Kordawi terus punya figur zakat. Lama-lama figur zakat jadi tren sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat, sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Baru kayak trennya figus. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren saya ingin orang zakat izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang nggak sholat tapi zakat. Jadi takutnya kenapa? Tren Pak Ba izin jadi. Kesannya kok antisosial, jadi kesannya anti apa?